Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita berada di bab yang ke-33 yaitu bab tentang ta'atur. Ta'atur artinya ya, memakai al-aitar, memakai parfum. Bab Majaa bab tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan pemakaian parfum yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya satu hal yang patut kita ingat bahasanya bau badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi meskipun tidak pakai parfum. Sebagaimana hadis eh, sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidaklah aku mencium satu bau baik dia kasturi ataupun yang lain adiyab yang lebih wangi dibandingkan bau badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keringat beliau adalah keringat yang wangi, keringat beliau adalah parfum yang sangat wangi. Sebagaimana hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya, satu ketika satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, tidur siang di rumahnya Ummu Anas, Ummu Sulaim ibunya Anas. Lantas e, Nabi berkeringat Lantas Ummu Sulaim ibunya Anas menampung keringat Nabi dalam satu botol. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, maka Nabi mengatakan, apa-apaan ini yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mengatakan, ini adalah keringat wahai Nabi kami jadikan untuk parfum kami wawat atyabut tibi dan dia adalah parfum yang paling wangi. Adapun tentang uh, sisa badan Nabi yang lain yaitu kencing dan kalau keringat beliau wangi, adapun air kencing dan birak beliau maka hadis-hadis menunjukkan kalau najisnya air ya, kencing dan ya, dan birak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia normal sebagaimana umumnya manusia yang kencing dan berak. <clears throat> Wa amma ma waruya fil athar min surbi baulihi fakana khata'an min ummu aiman. Ada satu riwayat yang uh, isinya bahasanya ummu ummu aiman men, e, meminum air kencing Nabi. Maka ini adalah kesalahan tidak sengaja yang dilakukan oleh Ummu Aiman. Bihaitsu dhannathu ma'an walam tash'ur. Karena Ummu Aiman mengira itu adalah air biasa dan tidak menyadari dan tidak sadar kalau itu air kencing. Waqad anil ummatil khata' wa nisyan dan kesalahan yang dilakukan karena tidak sengaja bagi umat ini satu hal yang tidak berbuah dosa. Hada ala takdir subuti dan Ini seandainya kita uh, kita andaikan bahasanya uh, kisah Ummu Aiman yang minum air kencingnya Nabi adalah riwayat yang sahih. Wa ila fa hukaimah majhulatun namun e, realitanya riwayat tentang Ummu Aiman meminum air kencing Nabi itu riwayatnya bermasalah karena adalah salah satu perawinya bernama Hukaimah yang dia rawi yang majhul. Wal asar alat dulu ala taharati baulihi wa fadalatihi minal mawdu'at. Sedangkan riwayat-riwayat yang mengatakan bahasanya sisa badan Nabi ya, sucinya air kencing Nabi dan sisa badan Nabi yang lain semacam beraknya Nabi itu minal maudu'at adalah termasuk hadis-hadis palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Baihaqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, hada min maudu'atil Hasan ibn Alwan. Hadis yang mengatakan sucinya air kencing Nabi itu adalah hadis palsu buatan seorang bernama Al Hasan bin alwan atau ulwan. Kemudian uh, kemarin mukadimahnya telah kita baca ya. ya. Kemudian uh, hadis selanjutnya hadis yang ke-216 <clears throat> dari Musa anaknya Anas bin Malik dari ayahnya Anas bin Malik beliau Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suka yang beliau wadah parfum yang beliau berparfum darinya. Eh, di sini juga diatkan oleh Abu Dawud. Ya, sukah maknanya adalah wadah untuk menyimpan parfum. Namun ada ulama yang menjelaskan suka adalah parfum campuran. Ya, oplosan min akhlatin mutanawiatin dari berbagai macam ragam parfum dioplos jadi satu. Namun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama bahasanya suka maknanya adalah eh, botol parfum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya beliau memiliki botol parfum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berparfum maka beliau berparfum darinya maka itu menunjukkan perhatian yang besar dari Nabi untuk berparfum. Beliau tanpa pakai parfum sudah wangi. Keringatnya saja parfum yang paling wangi. Namun meskipun demikian beliau tetap pakai parfum. Ini menunjukkan ya, ihtimam perhatian Nabi yang besar terhadap masalah memakai parfum. Kemudian dari Sumama Ibn Abdullah dan mengatakan adalah kebiasaan sahabat Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian parfum. Ini, maksudnya ketika ada orang yang mau ngasih uh, parfum, ya beberapa ya mungkin uh, olesan parfum, maka beliau tidak pernah menolaknya. Wakala Anas dan Anas mengatakan, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak pemberian parfum. Hadis ini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari. Maka tradisi dan kebiasaan Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian parfum. Ini adalah bentuk meneladani Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riat ini kita jumpai bagaimanakah keteladanan sahabat yang demikian baik terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan olesan parfum itu tentu khafiful mahmal. Ringan bawahnya. Bukan botol parfum ya, namun olesan parfum. Itu tentu ringan bawahnya. Ini, karena dia tidak ada satu on ya, cuma beberapa olesan saja, maka itu ringan bawahnya. Maka tidak ada alasan untuk uh, menolak pemberian orang yang mengoleskan parfum pada kita. Karena olesan parfum itu khafiful mahmali, itu ringan bawanya, tayyibur raihati, e, wangi baunya. famisluhu la yuraddu. Maka barang semacam ini, barang semisal ini tidak layak untuk ditolak. Dan kalau ya, kemudian ya, sesuatu itu berat, ya, berat untuk dibawa, apalagi baunya tidak enak, ya, maka wajar jika orang menolaknya. Kemudian dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salah satu ada tiga hal yang la turatu tidak boleh ditolak. Yang pertama adalah ketika orang menyerahkan bantal. Kemudian yang kedua adalah minyak, maksudnya parfum, walabanu dan susu. Hadis ini juga, juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. <clears throat> Penjelasannya ada tiga hal yang jika dihadiahkan kepada seseorang, maka hendaknya orang tersebut tidak menolaknya. Yang pertama adalah bantal ketika seorang itu bertamu, kemudian diberikan kepadanya bantal takia alaiha untuk menjadi tempat itika, sandaran tangan sebagaimana kesukaan orang Arab. Ya, dia seorang itu bertamu di rumahnya orang Arab, kemudian disodori bantal yang terbuat dari gabus atau semacam itu, yang ini untuk uh, untuk sandaran untuk bertelekan, untuk itika. <clears throat> Falaturattu maka pemberian semacam ini selain yang tidak ditolak. <clears throat> Karena itu satu kebaikan yang diberikan oleh tuan rumah dan satu hal yang nyaman. Weduhnu, kemudian yang kedua minyak dan yang dimaksudkan adalah atib parfum. Fawala yuratu maka ini pemberian yang tidak ditolak. Uh, dari mana aduhnu kok bisa kita artikan tip, bisa kita artikan parfum? Dari mana Abdul Razak menyimpulkan demikian? Ya, jawabannya qalal musannif karena At-Tirmidzi mengatakan di jami'nya setelah membawakan hadis ini beliau mengatakan aduhnu yakni bihi atiba. Ya, ya aduhnu minyak di sini yang dimaksudkan adalah tip, yang dimaksudkan adalah parfum. Bukan minyak eh, minyak zaitun atau semacam itu. E, keterangan lain yang mengatakan Ja'afinus Khotin terdapat dalam e, salah satu versi naskah Sama'il Nabi Atib Badala Ad-Duhni. Ya, redaksinya adalah Tib sebagai pengganti Ad-Duhan. Fa'ala hadha dhikru hadhal hadis fil zahirun. Maka berdasarkan hal ini maka disebutkannya hadis ini di bab ini satu hal yang jelas dan nyambung jelas hubungannya. Kemudian eh, walaban dan susu Waqat sabaqa ma dan telah lewat sejumlah riwayat yang berkenaan dengan kelebihan susu dibandingkan makanan-makanan yang lain. Di antaranya adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum susu yang beda dengan doa Nabi ketika e, memakan makanan yang lain. Kalau makan makanan yang lain, maka Nabi berdoa Allah mabarik lana fihi wa ata'imna khairan minhu. Ya Allah berkailah untuk kami makanan kami ini dan berilah kami makanan yang lebih baik. Namun untuk susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fihi zidna minhu. Ya Allah berkailah untuk kami pada susu ini dan berilah kami tambahan susu. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Nadrah dari Rajulin dari seseorang dari Abu Hurairah ya, tentu an Rajulin berarti ada ya, ya, yang tidak disebutkan namanya maka ini tentu sanad yang bermasalah dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan parfumnya laki-laki itu yang jelas baunya dan tidak terlihat warnanya. Sedangkan parfum perempuan maksudnya di luar rumah ketika keluar rumah adalah yang nampak eh, wardanya dan tersembunyi baunya. Nah, di sini juga dilihatkan oleh Al-Musannif yaitu Tirmidhi di jamiknya dan Abu Dawud di sunannya. Penjelasan dari Syekh Abdul Razak Hafizullah taala maka parfum yang cocok bagi laki-laki yang memiliki bau tayyibah yang enak, zahirah yang jelas. Namun tidak berwarna. Kenapa? Karena warna itu memberikan satu jenis tajamul wa tazayun. Kalau laki-laki itu memakai sesuatu yang berwarna, maka ini fihinau ada unsur tajamul berdandan dan berhias. Yang ini berhias dengan warna-warna ini tertentu ini adalah subil mar'atu. Adalah kekhasan perempuan. Maka mereka punya lipstick dan sebagainya. Eh, Faya tata tatazayan. Maka perempuanlah yang berdandan dan berdandan dengan suka dengan warna-warna. pipi dikasih warna apa, ini dikasih warna apa, dan seterusnya. Wal huli demikian juga berdandan dengan huli perhiasan emas dan perak atas semacam itu. Oleh karena itu maka parfum yang yasloh yang cocok laha bagi perempuan adalah yang warnanya kelihatan dan baunya tersembunyi. Maka jika seorang wanita perlu keluar rumah, maka dan dia perlu pakai parfum, maka fa'inna tatakhidu, maka adalah dia pakai parfum yang kelihatan eh, bekasnya namun tidak tercium baunya. Dan warna yang kelihatan ini wajib baginya untuk dia tutupi dengan abaa, ya, dengan jilbabnya atau dengan yang lain. Fa'ala hada yuhmalu ma'nal hadis. Maka makna hadis ini yuhmal dipahami, ditafsiri seperti ini. Adapun jika seorang wanita itu di dalam rumah bersama suaminya dan dia tidak ingin keluar rumah, fa'innaha tatatayyabu bima lahu raiha. Maka dia bisa memakai parfum yang yang ber, eh, yang berbau. Oleh karena itu terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap wanita asbab bakhuran yang eh, yang memakai bakhur Bakhur itu adalah parfum pakai asap, keharu atau cendana atau yang sejenis dengan itu. Yang ini adalah de, hobi dan kesukaan orang Arab. Yeah. Fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirata maka janganlah ya, wanita tersebut hadir bersama kami salat isya berjamaah. Yang dimaksud dengan isya akhirah itu isya. Ya, karena Isya al-awal itu maghrib. Ya, karena Isya al-awal itu maghrib. Ya, atau al-Isya al-ula itu maghrib. Maka nama lain dari maghrib adalah al-Isya al-ula. Ya. Sehingga untuk menegaskan bahasanya isya itu adalah Isya dan bukan maghrib. Maka ditambahkan kata-kata al-akhirah. e, hadis ini dan yang sejenis dengannya e, disimpulkan oleh eh, disimpulkan oleh sebagian masyayikh, sebagian penulis Bahasanya seandainya wanita itu ingin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka yang disarankan adalah ketika kondisi-kondisi gelap. Ini semacam isya, demikian juga subuh. Ini semacam isya, atau subuh. Di hadis yang lain kita jumpai para sahabiat salat jamaah di masjid pas subuh. Dan di sini kemudian terdapat isyarat bahasanya sahabiah itu e, ke masjidnya pas isya. Sehingga Nabi sebutkan, yang Nabi sebutkan di sini adalah jangan menghadiri isya, ya, jangan menghadiri salat jamaah di, eh, jamaah isya di masjid. Kenapa disebut isya? Tidak disebut salat yang lain mengisyaratkan bahasanya demikian yang dilakukan oleh para sahabiyah yang ingin salat jamaah ke masjid dengan memperhatikan adab-adabnya mereka pergi jamaah ke masjid di salat isya. Maka para sahabiyah itu yang mereka yang menginginkan untuk uh, eh, salat jamaah di masjid mereka memilih waktu-waktu yang gelap. Yang lebih eh, sehingga mereka lebih tertutup, ya, tidak tidak terlihat dan tidak diketahui. Kemudian sanat yang lain untuk redaksi yang sama dari Abu Nadrah dari Dufawi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mislahu dengan redaksi yang semisal bimaknahu yang semakna dengan riwayat sebelumnya. Catatan kaki tiga, ya, hadis ini telah lewat, yaitu sama dengan hadis sebelumnya. Akan tapi penulis at tirmidhi rahimahullah ta'ala membawakannya pakai jalur yang lain. Dan sanat yang kedua itu juga ba'if. Ya, li'anad dufawi, karena du'fawi la yu'rab, tidak dikenal. Ya, maka tentang kualitas hadis ini, tibur rijal, satu hal yang diperselisihkan ulama eh, apakah dia hadis yang kuat ataukah tidak. Ya, Sa'al bani menilainya sahih Eh, dan hadis ini dinilai juga oleh ad tirmidzi dengan kualitas hasan yaitu maksudnya hasan li ghairihi Ya, kalau kemudian di sanad yang pertama tadi dari Abu Nadrah an rajulin dari seseorang. Ini namanya berarti mubaham. Tidak disebutkan siapakah orangnya. Di riwayat Sama'il tidak disebutkan siapakah orangnya. Ya, sedangkan sanad yang sama namun di Musnad Imam Ahmad tentang an rajulin di sini kalau di sana redaksinya an rajulin minat tofawah. Seseorang dari suku tofawah. Maka ini semisal dengan sanat yang kedua yang ada di Sama'il. Kurang lebih Antufawi dari seorang dari marga atau kabilah Tufawa. Ya, oleh karena itu di para pentahkik Musnad Imam Ahmad, Susu'ib al-Arna'ud dan yang lain e, mengatakan tentang kualitas hadis ini isnaduhu da'ifun li jahalati Tufawi. Ya, sanatnya da'if karena majulnya Tufawi. Eh, dan di antara yang uh, cenderung atau kemudian meragukan kualitas hadis ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fatul Bari beliau mengatakan Falau kana sabitan seandainya hadis ini yaitu hadis tentang tipu rijal parfum laki-laki itu begini-begini laukan sabitan lam tana'at al-mar'atu min tatibi zaujiha bitibihi Seandainya hadis ini sahih, niscaya seorang istri tidak boleh memberikan parfum untuk suaminya dengan memakai parfum suaminya. Karena apa? Karena nanti akan nempel di tangan istrinya dan di badan istrinya sebagian dari parfum suaminya. Betul iya. kita jumpai semisal Ibunda Aisyah ketika Nabi mau ihram, setelah mandi ihram maka maka ibunda Aisyah melumuri dengan tangannya eh, parfum pada badan Nabi. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan wa in kana al khabaru sabitan eh, maka jika seandainya hadis ini sahih yaitu tentang eh, parfum laki-laki itu demikian dan demikian maka kompromi antara dia dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang bisa ditangkap menunjukkan tidak ada perbedaan antara parfum laki-laki dan perempuan ya, adalah kita katakan bahasanya wanita punya solusi yaitu eh, hendaknya dia membasuh bekas parfum suaminya jika dia ingin keluar rumah li'anna man aha khasan bihalatil khuruji Ya, karena e, larangan bagi perempuan untuk memakai parfum yang e, ada baunya itu khusus ketika keluar rumah. Wallahu a'lam. Demikian perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka ini menunjukkan bahasanya hadis ini tibu rijal itu tidak sahih menurut Ibnu Hajar. Kemudian dari Hanan dari Abu Uthman An-Nahdi, kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian diberi raihan, ya tumbuhan yang wangi, maka janganlah dia tolak. Fa innahu karena raihan tumbuhan yang wangi itu kharaja minal jannah, keluar dari surga. Catatan kaki atau sebelumnya kalau Abu Isa Abu Isa mengatakan kami tidaklah mengetahui untuk seorang perawi namanya Hanan dia punya hadis selain hadis ini. Di catatan kaki At-Tirmidzi mengatakan tentang Abu Usman An-Nahdi, beliau masuk Islam di masa hidup Nabi Sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Maka dia seorang perawi yang siqah, namun hadisnya yang langsung tentang Nabi itu mursal. Sedangkan Hanan al-Asadi yang meriatkan hadis dari Abu Uthman An-Nahdi, seorang makbul. Dan makbul dalam bahasa Ibnu Hajar di Takribu Tahdib adalah seorang perawi yang tidak boleh dipakai hadisnya kecuali jika dijumpai ya, dia memiliki mutabe, memiliki riwayat yang lain, terdapat riwayat yang lain yang menguatkannya. Ringkasnya hadis ini daif. E, raihan adalah semua tumbuhan yang tercium darinya bau yang wangi. Karena dia keluar dari surga. Kesimpulannya hadis ini daif. Seandainya sahih, maka maknanya bahasanya asal dari tumbuhan tersebut keluar dari surga. Bukannya setiap tumbuhan tadi itu datang dari surga. tumbuhan itu yang pertama kali itu didatangkan dari surga. Seandainya hadisnya sahih. Namun hadisnya baif. Dalam saya Muslim dari Abu Hurairah Adul anhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah larangan menolak. Ini karena isi hadisnya kan larangan menolak sesuatu yang wangi. Maka ada yang semakna yaitu hadis Muslim dari Abu Hurairah Nabi mengatakan siapa yang ditawari raihan ya, tumbuhan yang wangi. Maka janganlah ditawari mawar atau yang lain, ya, janganlah menolaknya. Karena dia ringan di bawah dan wangi baunya. Artinya membawanya tidaklah membebani seseorang dan tidak menyusahkannya. Dan di waktu yang sama dia memiliki bau yang tayyibah zakiyah, yang bau yang wangi dan enak. Al-Qadiyat Al-Maliki mengatakan, yahtamilu indi menurutku hadis ini memiliki kemungkinan makna bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah semua parfum. Disebutkan raihan, namun yang dimaksudkan adalah semua parfum. Waktu waktu dan terdapat firwetin dalam salah satu versi riwayat untuk hadis ini dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya secara marfu apa yang mendukung Eh, tafsiran dari Al-Qadi Iyab. Ya, terdapat riwayat yang mengatakan siapa yang ditawari tibun parfum, maka janganlah dia menolaknya karena dia wangi baunya dan enteng membawanya. An-Nawawi Asyafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam hadis ini terdapat kandungan dibencinya menolak raihan Ya, menolak mawar pemberian mawar atau yang lain. Ya, tapi kalau jualan jualan mawar dan sebagainya maka ya menolaknya tentu satu hal yang beralasan, nggak punya duit atau yang lain. Namun kalau hadiah raihan maka Nabi larang untuk ditolak. Liman urida alaihi untuk orang-orang yang mendapatkan tawaran illa udrin kecuali jika ada udur. Yani artinya jika seorang itu punya udur semacam dia dalam kondisi sakit dan pas sakit tersebut dia tidak kuat kalau mencium bau yang wangi. karena hidungnya lagi error, maka bau yang wangi itu tidak terasa wangi untuk dia. Atau parfum tersebut memiliki bau yang sangat menyengat. Layataham malaha al-insanu yang seorang itu tidak kuat untuk menahannya untuk kemudian menghadapinya, maka boleh baginya ketika mendapatkan tawaran parfum untuk ya tadir. Untuk meminta maaf, ya, menolak dengan meminta maaf, beralasan, maaf saya tidak bisa menerimanya dengan alasan bla bla bla, demikian demikian, bil kalimat tayyibah dengan kata-kata yang baik. Walayalzamu dan bukalah satu keharusan baginya dalam kondisi ini untuk menerima tawaran tadi. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Qais ibn Abi Hazim dari Jarir bin Abdullah Qal uritu baina yaday Umar bin Al-Khattab. Aku di uh, aku diminta untuk kemudian menampakkan diri, memperlihatkan diri di hadapan Umar bin Al-Khattab. Maka Jarir pun menanggalkan ridaknya sehingga dia berjalan di depan Umar dengan memakai izar. Fakolalahu setelah dirasa cukup, dirasa cukup karena Umar ingin mengetahui satu hal dari Jarir, maka Umar berkata kepada Jarir, khut rida'aka, ambil ridakmu. Fakala Umar kemudian Umar mengatakan pada orang-orang yang ada yang lain di, tem di tempat tersebut, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih ganteng dibandingkan Jarir illa ma kecuali riwayat yang telah sampai atau kemudian keterangan yang sampai kepada kita kepada kami tentang rupa dan wajah Nabi Yusuf alaihi salam ya catatan kaki sanatnya dhaif karena guru dari At-Tirmidzi yaitu Umar bin Ismail Ibn Mujalid Ibn Said Al-Hamdani itu matrukun. Bagian daifnya daif jiddan. Ya, maka di sini uh, Musannif At-Tirmidzi menutup judul babnya dengan hadis ini yaitu hadis Jarir salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sahabat dari ini telah Allah berikan padanya kegantengan dan kegantengan. Seorang yang wajahnya ganteng. Sampai-sampai dia menjadi masal, menjadi parameter dalam masalah ganteng. Ini, kalau ada orang lain yang ganteng, maka akan dikatakan, wah ini ganteng banget seperti jarir. Gitu. Yang dimaksud, soromat raba masalin fidalika. Dan sekilas har dan sekilas hadis ini tidak ada hubungannya dengan juludul bab kecuali kalau kita hubung-hubungkan secara dipaksa-paksa. Ila bisya'in natakalluf. Misalnya contoh penjelasan yang cukup memaksakan diri agar punya hubungan dengan judul bab. Bahasanya inati basura yalzamu khaliban. orang yang wajahnya ganteng biasanya berkonsekuensi Eh, wangi bau badannya. Nah kok bisa? Ya berarti atur. Ya, berarti memakai parfum. Fafihi maka berarti di sini imaun terdapat isyarat bahasanya orang tersebut pakai parfum. Ya, dari jabat Jari bin Abdullah dan eh, nama lengkapnya Jarir bin Abdullah bin Jabir al-Bajali, sahabat yang terkenal. Gelaran beliau Yusufu Hadil Ummah. Gelar beliau sahabat Jarir bin Abdullah ibn Jabir al-Bajali ini punya gelar Yusufu Hadil Ummah. Nabi Yusufnya umat ini. Hmm. Nabi Yusufnya umat ini. Mata beliau meninggal dunia tahun 51 Hijriah nah, uridat di uh, apa sebab uh, beliau diminta untuk menampakkan diri di depan Umar? Ya, tujuannya adalah Umar mau melihat kekuatan fisik beliau dan ketangguhan fisik beliau untuk perang. Ini ketika itu mau seleksi ya. Seleksi orang-orang yang akan berangkat perang. Ya, nampaknya demikian. Ya, seleksi untuk orang-orang yang mau berangkat perang, maka dilihat fisiknya. Ini diminta untuk jalan di depan Umar. Ini layak untuk berangkat ataukah tidak? Ini, ya, maka Jarir kemudian melepaskan ridaknya dan berjalan dengan menekan izar. Ini, ya, maka setelah e, Umar kemudian bisa memberikan penilaian tentang e, fisiknya Jarir, maka kemudian Umar mengatakan ridak rida'aka. uh, tadi yang kemudian takalluf tadi yang dipaksakan tadi yang memberikan penjelasan demikian adalah Ibnu Hajar. Walakin qala Ibnu Hajarin wajuhuhu hubungannya adalah anatiba surati yalzamuhu ghaliban tibu rihiha fa fihi ima'un ila ta'attu. Ini perkataan Ibnu Hajar. Ya, kesempatan Al-Albani di Mukhtasar Sama'il tentang hadis ini dhaifun jiddan. Ya, kenapa? Karena tadi gurunya At-Tirmidzi Umar bin Ismail tadi matruk. Tanbihun catatan dianjurkan bagi seorang muslim untuk senantiasa memiliki bau yang wangi. Dan adalah semangat untuk menghilangkan hal-hal yang melekat di badannya yang itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Demikian juga di mulutnya, semisal bau karena merokok. Ingkana mubtalan bisubihi untuk orang-orang yang merokok. Tentu tidak diragukan bahasanya bau karena merokok, bau yang tidak sedap. Di catatan kaki, bahkan wajib bagi seorang muslim yang sayang dengan badannya dan dirinya untuk meninggalkan merokok secara total. Fa'ina amal karena siapa saja yang mau merenung dengan menggunakan akal sehat dan objektif, merenungkan kaedah-kaedah syariat, dalil Quran dan Sunnah, tidak akan ragu-ragu, ya, walayartabu dan tidak ragu-ragu tentang haramnya merokok. Wa anodasinya merokok itu satu penyakit yang sangat berbahaya. Dan dia ada sebuah dosa yang wajib ditinggalkan wajib bagi setiap penggemar rokok untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bentuknya tobat dari merokok, menjauhi rokok dan meninggalkan rokok dan tidak kembali merokok. Bukan tobat sambal berhenti kemudian merokok lagi. Ya, akad dan lebih ditekankan untuk e, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap di antara ya bau mulut karena rokok yang tidak sedap lebih ditekankan lagi ketika hendak berangkat sholat Jumat. Ya, maka seandainya ada orang yang merokok yang belum bisa meninggalkan rokok, maka dia punya kewajiban ya, semaksimal mungkin meng menghilangkan bau yang tidak sedap di mulutnya karena dampak merokok. Terutama ketika dia mau sholat Jumat, sholat jamaah, atau sholat Aid, ingdal ihram, ketika mau ihram untuk umrah misalnya, wa ingdahuduril mahafid dan ketika menghadiri pertemuan-pertemuan dengan banyak orang, mau rapat RT dan e, nongkrong di gardu ya, atau malah gardu itu tempat merokok malah. <laughs> Habisnya itu ketemu banyak orang maka tidak membawa bau-bau yang tidak sedap. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahasanya parfum itu memiliki kekhasan yaitu malaikat menyukai parfum yang wangi. Sebaliknya, setan tidak suka parfum yang wangi. Yang paling disenangi oleh setan, bau-bau yang busuk, bau-bau yang bacin, kariha yang tidak sedap. Eh, oleh karena itu, maka parfum setan itu identik dengan berkotor-kotor, ya, tidak mandi selama 40 hari, 40 malam untuk semedi, ya kan. bau yang nggak bisa kita bayangkan betapa baunya. Ya. Namun itu yang dicocok oleh setan. Dia bertapa berapa puluh hari tanpa mandi, tanpa ini. Ini berarti apa? Terkumpul padanya bau-bau yang tidak sedap. Ya, demikianlah yang disenangi oleh setan. Fal arwahu tayyibah, maka arwah tayyibah yaitu maksudnya malaikat menyukai bau yang wangi. Arwah al-khabisa maksudnya setan tuhibbu menyukai bau yang busuk. Maka kita lihat masing-masing jiwa atau kemudian masing-masing makhluk halus atau makhluk gaib itu cocok condong kepada yang eh, cocok baginya. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi alamin.